الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Ilan girlfriend Galal iman Aina wasalna dan Mirwah. Enak tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gala al-iman sajaratun sabitatun fi atil qalbi. Wal intiqadat wal ma'arif al-imaniyah Bimanzilatil usul wal 'uruq. Ditilkas sejarah wal ahlak al mahmuda wal a'mal salihah bi manzilatil furu' wal ghusun laha dan beliau berkata bahwasanya perumpamaan iman itu merupakan sebuah pohon yang tertanam di dalam hati buminya hati atau tanahnya hati sedangkan keyakinan pengetahuan keimanan kedudukannya sama seperti bongkahnya atau batang pohonnya dan akar-akarnya, uruk akar-akarnya. Jadi pohonnya iman, bongkahnya itu, batangnya itu, serta akar-akarnya itu adalah keyakinan dan pengetahuan keimanan. Sedangkan akhlak yang terpuji serta amal yang soleh itu adalah cabang-cabangnya serta dahan-dahannya. Ya, nah, itulah keimanan. Jadi keimanan itu sudah menancap pasti akan tumbuh. Kalau sudah tumbuh pasti akan berdaun. Kalau sudah berdaun pasti akan berbunga. Kalau sudah berbunga pasti akan ber berbuah. Jadi itu pasti. Perumpamaan keimanan yang paling tepat itu semacam ini. Jadi karena iman itu diupamakan seperti pohon, berarti kan pohon termasuk benda nabati. Dan benda nabati itu tidak akan, tidaklah akan hidup kecuali harus di, disirami. Jadi oleh karenanya Nabi SAW mengatakan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Adalah perbaharulah keimanan kalian dengan la ilaha illallah. Nah, jadi manusia itu ada yang sudah ada pohonnya, ada yang belum ada pohonnya. Kalau sudah ada tunasnya aja sudah bagus. Nanti tunas itu tanpa laun dia akan membesar, membesar, berkembang, berdaun dan berbuah. Tapi yang masalah itu kalau sumpama tidak ada tunasnya. Begitu pula yang masalah pula adalah kalau ada kayunya, ada pohonnya, tapi pohonnya itu kering, mati. Nah, itu bahaya. Orang yang sudah beriman pasti ada tunasnya. Kalau beriman kepada Allah Ta'ala, lahir dalam keadaan iman, berarti ada Tuhan. Tinggal bagaimana dia memupuknya, bagaimana dia memelihara. Nah, jadi, ternyata hati ini merupakan sebuah kerajaan yang paling besar yang ada di dunia ini Karena kerajaan yang ada di dunia itu terbatas. Bisa dipandang dan dijangkau oleh mata, melalui peta itu bisa kelihatan. Tapi kalau kerajaan dalam hati kita tidak bisa tidak bisa membayangkannya berarti lebih besar daripada kerajaan yang ada di dunia ini. Maka kerajaan yang ada di dalam dunia ini tentunya kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusannya itu tergantung kepada rajanya. Nah, rajanya itu siapa kita? Kita rajanya. Jadi setiap manusia itu mempunyai kerajaan. Kerajaan itu nuansanya apa? Nuansanya itu iman atau tidak iman, kufur. Berarti. Jadi kalau kerajaan itu nuansanya Islam, iman, nah berarti dia itu kerajaan Islam. Tapi kalau kerajaan itu kerajaan yang liberal, ya berarti liberal. Kalau kerajaan itu dikuasai oleh seorang raja yang kufur, kafir, berarti kufur. Nah, itu seterusnya. Jadi untuk menggambarkan setiap orang itu tergantung kepada kerajaannya, tergantung kepada warnanya. Nah, oleh karenanya, maka keimanan itu digambarkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam dengan bertambah dan berkurang. Dan, tapi keimanan yang paling sempurna, keimanan yang paling kuat itu adalah keimanannya para nabi. Hampir katakan tidak ada kekurangan sama. Kenapa demikian? Mereka sudah merasakan sensasi sentuhan Allah SWT dengan wahyu yang sampai kepada mereka. Dan itu dia bisa dibandingkan dengan keimanan siapapun kalau sahabat Nabi itu menjadi manusia paling kuat keimanannya di antara umat ini, para sahabat Nabi itu. Kenapa? Karena melihat memandang wajah Nabi. Pandangan wajah Nabi dengan keimanan itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang gak bisa atau tidak bisa tergerus dengan perbuatan dan tidak bisa ditandingi dibandingi oleh siapa pun. Sehingga sekarang ada rajanya wali dari umat ini, rajanya wali tapi dia tidak pernah melihat Nabi dalam keadaan hidupnya, bukan mimpi ya, tidak, bukan yagdotan setelah meninggal tidak, tapi dalam keadaan hidup. Seperti sahabat Nabi melihatnya. Maka kekuatan keimanannya tidak akan sekuat seperti kekuatan Nabi sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi kenapa kekuatan keimanan sahabat Nabi itu begitu kuatnya? Karena sudah tersentuh dengan sensasi Nabi. Sudah tersirami dengan cahayanya Nabi. Sehingga kuat keimanannya. Tidak ada kekuatan iman yang melebihi daripada kekuatan sahabat-sahabat Nabi. yang ada. Kita beriman. Kita melihat orang begitu berimannya kepada Nabi dan kepada Allah Ta'ala serta kepada rukun iman yang lainnya. Tapi seperti Nabi, seperti sahabat Nabi tidak ada. Oleh karenanya tidak bisa dibandingkan. Paling afdolnya manusia sekarang dengan sahabat Nabi masih afdol sahabat. Karena apa? Karena mereka itu unggul dari segi mereka melihat langsung kepada Nabi Muhammad Memang ya, mereka manusia biasa, sama seperti kita, tapi mereka punya kemuliaan kita nggak punya. Walaupun kita jungkir balik beribadah sampai badan kita terpatah-patah, ya, tapi tetap kita tidak bisa menandingi mereka. Jadi apa yang kita lakukan sebanyak sodakoh ribuan gunung yang kita lakukan dan kita keluarkan itu tidak ada sebiji korma yang mereka gunakan, yang mereka keluarkan, nggak nggak sebanding. Kenapa? Karena mereka punya keimanan. Ah, iman ini Fem, iman ini yang mendominasi di dalam diri mereka itulah yang menyebabkan mereka unggul di atas manusia-manusia yang lainnya daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu lihat bagaimana keimanan mereka itu terpancar daripada e, tindakan, perbuatan maupun lisan ucapan mereka gitu. Nah, ambil satu contoh seperti Syekh Abu Bakar Siddiq. beliau ini adalah seorang yang paling beriman di antara umat ini setelah Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan itu ada tidak kepada Nabi? Ada. Nabi khawatir ada. Tapi khawatirnya Nabi itu beda dengan khawatirnya kita. Khawatirnya Nabi itu ditopang dengan keimanan. Kalau khawatirnya kita, kita tidak ditopang dengan keimanan. Kita takut manusia begini, begini, begini. Itu terlalu rendah itu. Kalau kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah Taala itu sudah meyakini bahwasanya semua ketentuan itu sudah tertentu, sudah ditulis belum sebelumnya. Kenapa kita takut kepada manusia? Dia akan menentukan sesuatu yang baru, orang sudah ditentukan sebelumnya kok. Nah, jadi sekarang ini untuk membedakan atau membandingkan keimanan kita dengan keimanan mereka orang-orang yang dahulu kita itu adalah kita ini jauh daripada orang dahulu apalagi sahabat Nabi gitu. Nah, karena sahabat Nabi itu mereka khawatir, khawatir, mereka takut, takut. Tapi ketakutan mereka bukan seperti ketakutan kita. Kekhawatiran mereka bukan seperti kekhawatiran kita. Pasrah kita dengan pasrah mereka itu berbeda. Baik, kita mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mereka juga bisa mengatakan, tapi beda perkataan kita seperti itu, ucapan itu dengan mereka ketika membaca hasbala itu beda. Karena apa? Mereka itu ditopang dengan keimanan yang sangat kuat. Kalau kita tidak, makanya kan ingat ceritanya seorang murid yang dia itu mendengar gurunya suatu waktu berkata begini. Membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bisa digunakan untuk apapun. Bisa digunakan untuk terbang di atas, bisa digunakan untuk berjalan di atas air. Hanya dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, kata semua intisari daripada Al-Quran itu terletak pada Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarinya terletak pada Bismillah. Bismillah terletak kepada ba yang ada di dalam Bismillah itu ba. Artinya apa? Bi kana makan wa bi yakunu mayakun. Makanya para aulia itu tidak ada rasa takut sama sekali karena semua di, di tangan dia. Dan sebagaimana eh, firman Allah Taala dalam hadis kutsinya, "Wa la zalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu allati yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha wa yadahu allati yamshi biha wa rijluhu allati yamshi bihi la in sa'alani la utiyanna wa la in ta'adani la u'idanna itu sifat daripada seorang wali kalau sudah Allah Ta'ala mengangkatnya sebagai seorang yang dicintainya maka tidak ada rasa khawatir lagi jadi enjoy aja hidup di dunia enjoy tenang tidak ada rasa takut Nggak perlu dia merasa khawatir. Karena apa? Kekhawatiran kalaupun ada, karena itu sifat manusia itu ditopang dengan keimanan. Sehingga kekhawatiran mereka itu beda dengan kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita itu penuh ketakutan, kekhawatiran mereka tidak, karena takut orang lain itu tidak sampai beriman. Ada kalanya kalau kita tanya kepada orang yang, yang dekat pada Allah Taala yang sudah beriman kepada Allah Taala, kalau ditanya kepada mereka, apa sih yang boleh takuti di dunia ini? Apakah rezeki? Masa depan? nggak bisa makan, nggak bisa tidur dan sebagainya. Nggak ada rasa takut seperti itu. Tapi rasa takut yang ditakut oleh mereka adalah takutnya berhubungan dengan seseorang yang dekat dengannya, baik anaknya, istrinya, kerabatnya, tetangganya, murid-muridnya, dan siapapun yang interaksi dengannya, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Itu yang ditakut. Kenapa? Mereka itu takut. Takutnya mereka itu bukan takut pada dirinya, tapi takut pada orang lain, takut kehilangan kesian pada seorang yang ketika dia itu hendaknya harusnya seyogianya dia itu sama dengannya tapi karena dia itu tidak mengikutinya akhirnya dia jalannya lain nasibnya lain apasnya beda barokahnya juga beda itu ditakut oleh mereka para ulama saya takut pada seperti ketakutan kita. Takut aku termasuk yang dapat jodoh gak ya? Nah, ini itu takut sama mereka ada sama sekali. Gak ada orang wali itu takutnya yang semacam itu gak ada. Tapi takutnya itu takut pada anak istrinya, takut mereka itu tidak beriman, takut mereka itu tergoda dengan godaan setan dan iblis, takut mereka itu tergoda dengan godaan hawa nafsu. Nah, itu ditakutkan. Sehingga apa? Ketika mereka tergoda, mereka tidak percaya kepada diri. Dan itu bahaya sama dia. Makanya kan dikatakan awwalu romu barokatul alim ahluhu wa Pertama kali yang diharamkan barokahnya seorang alim itu adalah justru siapa? Istrinya dan anak-anaknya dan orang-orang yang dekat dari orang alim itu. Ya, coba lihat pondok Dalwa itu di mana di Bangil. Kebanyakan murid di Bangil. Enggak. Kebanyakan murid bukan dari Bangil. Tapi justru yang orang-orang Bangil, warga masyarakat Bangil itu lihatnya belajarnya itu di pondok lain, jauh dari tempatnya. kenapa? Itulah sifatnya manusia. Nah, Begitu pula istri, anak, kenapa mereka justru adalah orang yang pertama kali diharamkan daripada berkahnya seorang wali, seorang alim. Karena mereka tidak lagi melihat kepada suaminya atau kepada ayahnya atau kepada saudaranya itu dengan nador khususiyah, ru'yah khususiyah tidak, tapi mereka itu lebih cenderung melihat mereka dengan nador basyariyah. Orang mereka makan kok, makannya banyak lagi. Tidur tidurnya ngorok malah ya begini kok begini. Nah, jadi nggak dilihat khususnya itu apa ya. Iya beda sama kalau murid melihat gurunya orang lain melihat seorang yang baru ketemu dan sebagainya yang terkenal atau dikenal dengan kesalehannya itu beda nah, padahal harga dari segala sesuatu yang menjadi karunia Allah SWT itu apa harganya keyakinan makanya kemarin saya disebutkan al-madad bil Majhad itu artinya madatul masyhad Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan pemberian yang besar, maka besarkan masyhad kita. Besarkan masyhad kita kepada orang itu. Lihat bagaimana yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana beliau ini datang kepada seorang Al-Ghawth. Al-Ghawth ini seorang wali Allah, namanya Al-Ghawth. Ketika dia datang ditemani oleh dua temannya eh satu temannya, eh, dua temannya. Ada Ibn Ishrun sama siapa lagi satu lagi. Mereka bertiga itu ketika berangkat menuju al maka masing-masing niatnya itu beda-beda. Yang satunya aku ingin menanyakan tentang suatu pertanyaan yang akan melumpuhkan dia. Eh. Yang satunya lagi, aku datang pada dia untuk minta doa. Yang Syekhul Jalan dia lain dia datang pengen minta dapat barokahnya karena dia orang soleh seorang wali Allah ingin dapat barokah. dia ada niat-niat yang macam-macam Berangkat lagi. dari pertama kali dia masuk dari itu karena apa? Syekh lagi marah lagi marah pada siapa? lagi marah kepada salah satu temannya saya jalan itu yang datang ingin merendahkannya, menghinakannya jadi sebelum datang, sebelum diutarakan dia sudah tahu itulah wali wali Allah Akhirnya karena Syabdul Jalani diterima. sebelum dia ngomong langsung ditegur. Eh, kamu Ibn Sun, kamu datang ke sini mau tanya begini, begini, begini. Ini loh jawabannya. Begini, begini, begini. Dan aku melihat di dalam wajahmu itu ada api kekufuran. Dan kau bulan, kamu datang kepada aku kamu ini merendahkan aku dengan meminta begini, begini, begini. Dan aku melihat kamu itu, aku melihat dunia selalu mengikuti wajahmu dan kau waladi anakku saya berjalan kamu datang untuk datang berkata kamu akan dapat dan aku melihat memandang semua kakinya semua para wali Allah yang ada di dunia ini semuanya pundaknya berada di bawah kaki akhirnya apa sesuai dengan apa yang dikatakan Ibn Hisham itu orang pintar cerdas apa para jenius dikirim untuk berdebat di Roma nah, sampai di situ akhirnya dia menang tapi dia kepincut sama anaknya anaknya pendeta nah, akhirnya dia minta kepada pendeta itu dia bilang aku apa katanya anak kata anaknya aku mau asalkan kamu masuk agamaku akhirnya karena dia itu kepincut karena cinta akhirnya dia masuk ke dalam agama Nasrani ketika dia masuk ke agama Nasrani pada malam harinya dia minum minuman pesta dan sebagainya sebelum dia tinggal satu rumah bersama meninggal dunia kalau jatuh di atas mereka. Nah, itulah hati-hati kata Maul itu hati Lintasan hati itu bisa makanya kan kata Abu kalau kamu di depannya raja, depannya pejabat, jaga lisanmu. Salah ngomong masuk penjara. Nah, itu ke depannya pejabat, depannya presiden, depannya raja. Tapi ke depannya para ulia jaga hati. Karena mereka itu melihat dan bisa mengetahui dengan lintasan-lintasan hati dengan tentunya dengan izin Allah Allah gitu jadi nah itu kenapa bisa demikian karena keimanan keimanan jadi patokannya seorang itu menjadi soleh patokannya seorang itu menjadi wali patokannya seorang mendapat kemampuan yang lebih tinggi daripada kewaliannya itu kenapa karena kewalian nah, makanya kan nikmat yang paling besar yang ada di dalam tubuh kita itu adalah nikmat iman kalau sudah ada tunas pohon di dalam tubuh kita itu bagus sudah tinggal dikembangkan tinggal disirami tinggal dirawat sampai menjadi besar tapi kalau sama sekali tidak ada, apa gunanya? Hidup mereka sekarang hidup ya, dengan pongkahnya, dengan sombongnya, dengan congkaknya mereka hidup dengan kekafirannya, mereka mereka bebas melakukan apa saja. Tapi apa gunanya nanti setelah dia meninggal dia tempatnya di neraka? Kita memang sekarang ditindas, ditindas. Pemerintah juga tidak mendukung kita, atau mereka tidak sadar bahwa mereka dikibuli oleh sebagian orang itu yang minoritas itu, sehingga kita digencetnya, kita ditindasnya, Nah, tapi nanti lihat aja. Ya. Mereka yang berkecimpung di dalam urusan ini semuanya mereka akan menyesalinya. Dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Innakum latakhrusuna lil imarah wa innaha satakunu alaikum nadamah. Kalian sangat rakus, sangat ingin untuk menjadi seorang pejabat. Nanti kalian akan menyesali kenapa harus ada di dalam di tangan kalian jabatan itu. Nah, jadi nah, sementara iya kalau sudah jadi pejabat lalu jabatannya itu digunakan untuk kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin ya. Baik, nah, itulah kita yang ketika menjabat lupa dengan misinya. Tapi kalau mereka menjabat, mereka tidak lupa dengan misi misionarisnya. Nah, karena itu, ya alhamdulillah kita bukan termasuk yang semacam itu. Semoga kita itu dijaga keimanan, dijaga ketakwaan, dijaga keislaman. Tapi kita meninggal Kenapa? Hidup di zaman sekarang ini jangan pernah merasa aman. Hati-hati berteman, hati-hati berdiskusi, hati-hati berkumpul, hati-hati menempati suatu tempat. Karena sekarang ini semuanya penuh dengan fitnah. Kita nggak paham. Bisa jadi teman kita itu justru menjadi fitnah kita. Kita nggak paham. Nah, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Fa'inal umura kullaha bi khawatimiha." Seseorang itu ditentukan sekarang ditentukan di akhlak di masa lalu tidak, tapi ditentukan nanti di masa akhirnya. Kita ini baik atau tidak bukan sekarang ketentuannya. Kalau dianggap soleh sekarang belum tentu soleh di akhir. Dianggap wali sekarang belum tentu wali di akhir. Tapi seseorang itu dianggap soleh, wali, orang mukmin, orang muslim itu nanti ditentukan di ah, di akhir. Kalau dia dalam keadaan iman dia meninggal, dalam keadaan Islam dia meninggal, berarti dia seorang mukmin. Allah maj'alna minhum. tidak paling penting itu lebih penting daripada minta jodoh jodoh itu minta keimanan biar dijaga Allah Ta'ala kalau manusia buat apa? manusia ngasih kenikmatan buat apa sama kamu? paling sebentar doang nah, tapi Allah Ta'ala dia yang memberikan kenikmatan semuanya kalau sudah 60 tahun ini sengsara sekalipun misalnya tapi kemudian kita selama-lamanya abadi kita bahagia nanti di akhirat wah luar biasa apalagi di dunia kalau kita masih Islam aman sejahtera setosa nggak ada musuh nikmat gitu. Kalau kita benar-benar menjalankan sistem Islam ini, nah kita hemat, nikmat. Nah, pasti kita nikmat itu. Apalagi nanti di akhirat lebih nih nikmat. Nah, nanti kalau di surga sesuai dengan sifat yang digambarkan Nabi SAW mala ainun wala uzunun wala khatar ala galbi nah, jadi sampai lintas pun tidak pernah lintas nah, nanti dibayangkan nanti seumpama kita sudah bersurga. Makanya kan orang mukmin itu kapan kenikmatan awalnya? Begitu dia meninggal, itu awal kenikmatannya. Semoga kita termasuk Dan jadi eh, hidup itu susah, harus banyak pengorbanan, harus banyak pengorbanan. Akhlak yang baik itu nggak enak. Siapa bilang akhlak yang baik enak? Akhlak yang baik, baik itu penuh pengorbanan, korban perasaan, korban harta, korban semuanya, korban segala Nanti begitu kita meninggal, awal kenikmatan kita akan ada kalau kita termasuk orangnya ketika roh kita akan dicabut Nabi Muhammad SAW nah, itu yang kita harapkan itu yang kita eh, apa selalu doakan yang semacam itu penuh pengor korbanan gimana pengorbanan jangan tuh atau hadir majelis taklim nah, gitu hadir majelis taklim ngantuk ini dengarkan nama salah Nabi Muhammad ini ngantuk nah, terlalu kecil Himbahnya itu terlalu kecil Baik, itu namanya himamul daniyah jadi semangat yang rendah itu namanya nah, lihat bagaimana disebut sebutkan Yaman. Apa? Hah? Di akhir akhir uh, awal bab tasawuf. Hah? Sarifatun Abiyah. Apa? Yaman. Hah? Nafsuhu Sarifatun Abiyah. Nah, itu. Jadi syarifah. Nah, jiwanya itu suci. Menolak kepada hal yang batil. Nah, itu, itu maka kita semacam itu Terus, nah ini wa misal maut. Dia tahu. Saya tahu kematian, senang dengan kematian. Ada senang dengan kematian kita bacakan Fatihah sekarang. <laughs> Tuh, katanya Abu Haddad. Perumpamaan kematian itu wa ma ya'ridu indahu al fitani dan gambaran bagaimana datangnya kematian itu daripada fitnah-fitnah. Wa yasulu biwasitatihi min alami yang akan didapatkan dengan sebabnya kematian sakitnya Fahim sakaratul maut kasailil gawi sama seperti air bah yang sangat kuat derasnya arusnya alladhi yajri ala usuli hadis syajara yang dia itu datang mengalir melewati akar-akar pepohonan awirih al-muzaghzigha atau angin yang sangat eh, keras tiupannya yang mengombang-ambingkan Allah itu hari furuaha yang dia itu menggerakkan cabang-cabangnya buat tamilu biha wasimalan kemudian dia itu condong ke kanan dan ke kiri seperti naiknya pohon ketika ditiup dengan angin apa angin puyuh itu jadi apa namanya itu badai Bailam takun dari syajarah syarifah Bini hayatil kuwa Kalau semua pohonnya itu nggak kuat Maka dia pasti akan Jatuh dan terbawa angin. Nah, tapi kalau semua kuat, tetap dia. Ya. Walaupun sekencang apapun angin tetap ya. Nah, itu. Sama seperti air bah itu tahu nggak kalau lagi badai itu seperti tsunami dan sebagainya. Pohon-pohon akan ikut-ikut semua. Ikut sama akal-akalnya ikut. Tapi kalau dia kuat, tidak akan ikut. Nah, itu maksudnya. Berusuh dan kekuatannya, kekokohannya, rusuh. Furu'an wa usulan, baik itu cabangnya maupun asalnya itu tergantung pada kekuatannya yang ditakutkan pada saat angin tertiup ketika eh, yang namanya air bah itu datang itu takut semua orang melihat pohon itu takut sampai tercabutkan Wamin min istadda khauful akabir min su'il ah, maka dari sinilah banyak para oleh yang takut sampai meninggal dalam keadaan su'ul khatimah apa? selama kita masih sakit belum belum tiba akhirnya Selama kita masih sakaratul maut belum tiba akhirnya sampai kita mati, nah baru selesai. Nah, bagaimana kita itu menjaga keimanan itu sampai kita mati itu? Susahnya itu. Nah, jadi hidup di dunia itu banyak kecewanya. Hidup di dunia itu banyak kecewanya. Kalau kita sudah terbiasa dan siap untuk kecewa, maka kita akan terbiasa menghadapinya itu biasa. Tapi kalau kita tidak terbiasa untuk hidup kecewa, maka ketika kecewa sakit hati. Ketika nggak ada lampiasan, bunuh diri. Nah, itu. Kata apa? Dia nggak siap. Nah, tapi orang muslim jarang nggak siap. Apalagi orang yang, yang terpelajar jarang nggak siap. Dia tahu. Maka hidupannya ini enak. Karena apa? Semua kehidupan yang di dalam ujian pasti nggak en enak. Mana ada ujian enak? Ada ujian enak. Sebentar. Ayo, uji nyali enak. Nah, uji uji nyawa enak <laughs> uji apa lagi uji diri enak itu loh uji diri kan ada macam-macam tuh eh, tayangan-tayangan televisi uji nyali uji diri uji diri uji keberanian dan sebagainya enak kalau kau keringat gak enak semuanya uji namanya ujian tuh gak enak ada ujian yang enak Hah? ah berarti kawin ujian apa bukan ujian walaupun gak enak mau aja nah <laughs> itu loh Kenapa kok mau saja? Kenapa kalian itu seakan-akan kalap gitu? Mem, pokoknya kawin, pokoknya kawin titik. Mem, nggak ada lain. Kalau mau minta doa, minta doa apa? Ah, biar gampang jodoh Ustaz. Itu kan kalap itu namanya. Pokoknya kawin, apa paham dia. Mem, jadi kehidupan ini bukan untuk kawin. Apa? Ya ayuhan nasu. isu fit buat Wa juga sihiran. Ada? Wahai manusia, Hiduplah di dunia untuk kawin yang banyak ada. Atau paling tidak untuk kawin walaupun sekali. Ada? Ada perintah kayak begitu? <laughs> Ya ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyatazawwaju. Hah? Liyatanasalu supaya punya anak banyak. Iya. zanu. Dia ku. Ya, tetapi liyabdu lebih banyak. Jadi kalau seumpama kamu itu e, pertimbangannya kawin itu bukan untuk ibadah ya salah. Nah, coba tanyakan pada di kamu masing-masing yang sekarang itu lagi maruf dengan jodoh. Kamu mau ibadah mau senang. Kalau ibadah itu nggak ada yang senang. Ayo. Ada ibadah yang senang? Gak ada ibadah. Gak ada. Semua ibadah pasti nggak nggak nggak nggak dijalani dengan kesenangan. Karena apa? Kita hidup dalam keadaan terbelut dengan apa hawa nafsu au nafsu dan semua nafsu itu pada awalnya itu amaratun bisu. Nah, kalau sudah tidak diarahkan ke amar bisu, maka dia pasti ngelawan. Enggak enak rasanya. Ada orang minum sesuatu yang pahit manis walaupun dengan hayal gitu. Saya minum jadam tapi rasakan seperti sirup. Ada? Bisa nggak? Walaupun hayal aja bisa nggak? Nggak bisa gitu. Pem, <laughs> ada orang yang melihat kotor yang menjijikan tapi bisa digambarkan, dilihat, dipandang dengan gambaran yang sangat menggiurkan, menyenangkan. Aja nah, apa? Pakai khayalan, khayalan, khayal. Bisa nggak? Kayaknya ayam itu bayangkan jadi seperti pizza, gitu seperti bisa nggak? <laughs> bisa nggak? Nggak bisa kan? Ah itu dunia, itu dunia. Jadi nggak mungkin. Jadi pasti. Jadi hidup satu hari itu nggak ada. Yang nggak ada apasnya itu nggak ada. Pasti ada apasnya. Pasti ada nelen ludah nggak enaknya itu ada. Pasti itulah hidupnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi apa maksudnya Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hidup di dunia itu seperti sijin. eh, jadi seperti apa sekarang? Kalau kalian merasa kayak nggak enak belajar sama Ustaz, Ustaz tapi nggak enak lah. <laughs> Nanti nggak enak kan di rumah baca Quran pakai AC. Ini ya, kipas saja kita masih minta dulu. <laughs> Nah, itu di dunia. Tapi kembali lagi, mem, harus, harus. Bahkan kita kalau sudah terbiasa ya, terbiasa. Kita, kita, kita tidur belum sholat duha, kita tidur belum tahajud. Itu di tentu Kita bangun. Mem, siapa tegurin kita? Malaikat kita. Dia nggak nggak ridho. Soalnya kita itu melewatkan suatu kebaikan. sama seperti itu. Yang nah, ketiga jadi orang kalau beriman maka akan tampak yang semacam itu. Tapi kalau nggak beriman, ah tapi kalau sudah pas jadwalnya sinetron datang, kemudian dia itu nggak bangun, dibangun. Ah, bangun bangun sinetron sudah. jam delapan, <laughs> Jangan kelewatan sedikit pun. Nah, itu siapa yang bangun di setan? Nah, nah, tapi kalau semua untuk kebaikan itu malaikat. Malaikatnya itu tidak sudi kalau gitu. itu meninggalkan satu kebaikan pun. Karena memang demikian, satu detik pun kalau terlewatkan dari kita dalam keadaan kita bukan berada di dalam posisi ibadah kita akan menyesalinya nanti. Jadi jangan sampai kita termasuk yang menye, menyesal di kemudian hari. Kemudian pertanyaan, kita cepat pertanyaan. Gerak.